Seperti biasa kita meneruskan pembacaan kitab di setiap subuh Senin kitab Syama'ilun Nabi atau Asyama'ilul Ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmidhi Kita sampai di hadis yang ke-42 masih belum selesai. Masih di hadis yang ke-42 tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishrin an Ali bin Shalih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni hudun wa akhwatuha. Dari sahabat Abu Juhaifah, beliau mengatakan, Qalu mereka mengatakan para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat engkau sudah beruban." Maka Rasul menjawab, "Yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya." Maksudnya surah-surah yang berisikan huru-hara hari kiamat. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam rambut beliau beruban beruban ya, dikarenakan beliau mentadaburi memahami isi-isi surah-surah yang berhubungan dengan huru hara hari kiamat. Dan sebab munculnya uban di rambut Rasul bukan masalah memikirkan masalah dunia atau karena tidak dapat kemaslahatan dunia atau karena tertautnya hati dengan dunia. Memang kalau orang itu berpikirnya keras ya, banyak masalah, itu kadang bisa membuat rambut beruban. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang besarnya pengaruh Al-Qur'an sampai-sampai rambut Nabi bisa beruban. Besar manfaatnya bagi orang yang mentadabburinya besar manfaatnya bagi orang yang bisa mentadabburinya. Kemudian memikirkan makna-maknanya dan mengetahui arah pendalilannya. Barang siapa yang melakukan hal-hal di atas, dia akan merasakan pengaruh positif yang sangat kuat yang menjadikan dia orang soleh dan cerdas dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Abdul Razak. Ya, tinggal kita ikut kajian tentang tafsir atau beli bukunya, kan banyak ya, yang sudah terjemah sudah banyak. Kalau kita susah bisa memahami dengan bahasa Arab, maka beli terjemahnya banyak. Tafsir Syekh Sa'di sudah ada terjemahnya. Kemudian diantara faidahnya lagi, barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an dengan cara yang benar, nah, dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka dia akan terpaut hatinya dengan hari akhir. Jadi tujuan hidupnya tahu, arah hidupnya tahu bagi orang yang bisa mentadaburi Al-Qur'an. Jelas arah hidupnya. Ya, tujuan dia bukan bukan dunia. Bukan berarti ketika kita mengatakan tujuan kita bukan dunia, kita meninggalkan dunia tidak. Dan tanpa melakukan tanpa melupakan maslahat dunia tanpa melupakan maslahat dunia. Oleh sebab itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Ungkapan Rasul di dalam hadis, kita berada di dunia seperti contoh orang yang apa namanya? yang singgah di singgah atau bernaung di atas pohon yang lebat. Kalau singgah kan kada mungkin selamanya, pasti akan pergi. Atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Apakah kita selamanya menyeberangi jalan? Kada pasti sampai. Jadi sangat sangat sebentar dibandingkan hari hari kiamat. Kemudian di antara faedahnya lagi mentadaburi Al-Qur'an, Syekh Abdul Razak menyebutkan kita juga bisa mengambil pelajaran dari doa di atas, Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru hammina, bahwa Al-Qur'an adalah obat untuk hati. Pina sedih, pina kada mengaruan, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kemudian penyembuh bagi jiwa dan memperbaiki semua keadaan. Setiap kali seseorang hamba memperhatikan Al-Quran dengan cara mentadaburinya, merenungkan makna-maknanya dan apa saja yang ditunjukkan olehnya, maka dia akan menemukan jalan penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatian terhadap hari akhir, bersiap-siap dan menyiapkan bekal untuk menghadapi hari yang agung tersebut. Ya. Kalau kita membahas tentang hari kiamat begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Mungkin biar sudah banyak tahu ya. Kondisi kita di hari kiamat telanjang, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, semuanya numpuk ya di hari kiamat. Kemudian matahari sangat dekat dengan kita, keringat membanjiri. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi yang setelahnya nanti ada mizan ditimbang amal soleh belum lagi hisab ya belum lagi kita mengambil catatan amal kalau dengan tangan kanan selamat tangan kiri celaka belum lagi nanti sirot belum lagi masalah kisos kalau kita pernah menzalimi orang dan dia tidak ridho dibawa mati <laughs> tidak sempat minta halal minta maaf bahaya di hari kiamat pahala kita diambil pahala kita diambil kalau habis dosa dia dikasihkan ke kita jadi seakan-akan kita beribadah untuk orang lain kalau kita menzolimi orang lain. Capek-capek beribadah tapi pahala kita ke orang ya. Beribadah untuk orang lain. Di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Dan pelihara peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melindungi melindungi diri kita dari azab di hari kiamat dengan amal soleh. Amal soleh tidak mungkin diterima tanpa dilandasi dengan ilmu agama. Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh dia akan mendapatkan manfaatnya yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa rizqhu min haitsu yahtasib. Kalau bisa ayat ini pian hafal, pian tahu artinya. Jadi kalau ada masalah, ada problem, ingat ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri dia jalan keluar dan Allah akan memberi rizki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga. Ada pasti ada masalah penghidup kita ini pasti ada. Kalau ada masalah ingat ayat ini. Yang perlu diperbaiki adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membekali diri untuk hari kiamat dan bersiap-siap menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, beda halnya dengan orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia saja. Tujuan utamanya adalah dunia, ilmunya yang paling tinggi adalah tentang dunia. Jadi kalau tentang dunia hebat mana ilmunya? <laughs> Tapi kalau ke masjid, ke kajian, asa barat benar. Jangan sampai ilmu tentang dunia sangat tinggi, tapi tentang akhirat, tentang agama sangat rendah ya. Tujuan utamanya eh, oleh sebab itu dia akan beruban karena dunia juga. Semakin tinggi ilmu tentang dunia, semakin keras dia memikirkan, maka rambutnya beruban disebabkan dunia juga. Karena dunia juga akan menjadi sakit, sedih, dan gundah gulana. Jadi dunia itu menjadikan kita sakit, sedih, dan gundah gulana. Alangkah benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham." dan celakalah hamba Qatifah. Qatifah itu baju, jenis baju ya. Ulun tidak kurang rinci dalam mencari makna. Intinya Qatifah ini jenis baju. Dan khomisah. Khomisah ini bukan kalau gamis itu pakai kof. Komis ini pakai kho, khomis. Artinya eh, kain yang segi empat Al-Kisa murabba. Belum kita tahu ini mungkin pakaian Arab atau kain jenis yang mahal ya. Kain yang bentuknya segi empat. Jika dia diberi, maka dia senang dan jika tidak diberi, maka dia tidak. Nah, ya. Lain juga ya kalau full tuh. lanjut <laughs> Jika diberi maka dia senang dan jika tidak diberi maka dia tidak senang. Hadis yang berikutnya ini ulun cepatkan. Pada ada cerita yang menarik dari Syekh Albani. Nanti ulun terakhir aja. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-43 masih tentang uban. Berapa hadis masih banyak ya? Masih ada tiga Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hujrin qala anba'ana Syuaib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ajli an Abi Rimsah at-Taimi Taimir Rabab qala ataitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'iya ibnun li qala fa araituhu faqultu lamma raaituhu hadza nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sauban akhdaron wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibu ahmar. Hadis ini disahihkan sanadnya dari Syekh Albani rahimallahu taala. Kata Imam yang menceritakan kepada kami Ali ibnu Hujrin. Ada tertulis. Ali bin Hujrin kata Imam Zahabi, al hafidh Al-Allamah Al-Hujjah, seorang hafidh seorang yang sangat alim dan seorang yang bergelar al-hujjah. Al-hujjah. Kemudian qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Syuaib bin Safwan. Syuaib ibn Safwan Abu Yahya al-Kufi, orang Kufah. Katibu Abdullah bin Syubrumah al-Qadi. Penulisnya Imam Abdullah bin Syubrumah al-Qadi. Dari Abdul Malik bin Umair Abdul Malik bin Umair Ibnu Suaid Ibnu Harithah Al-Qurashi al Hafidh, beliau seorang Hafidh dan beliau melihat Khalifah Ali dan Abu Musa al Ashari. berarti beliau seorang tabi'in dari Iyad bin Laqid Al-Ijli Iyad bin Laqid Al-Ijli As-Sadusi Al-Kufi orang Kufah min ulama at-tabi'in wasiqatihim, termasuk ulama dari kalangan tabi'in dan ulama yang siqah di antara mereka. Nah, berarti sanad ini diambil dari tabi'in ke tabi'in yang lain. Malik Abdul Malik bin Umair tabi'in mengambil dari Iyad bin Laqit juga tabi'in. Kalau kita belajar tentang keindahan sanad, maka sanad ini diambil dari tabi'in ke tabi'in yang lain dari sahabat Abi Rimsah At-Taimi. Abi Rimsah At-Taimi. Namanya Hubaib bin Hayyan. Hubaib bin Hayyan. Ada juga yang mengatakan Yasribi bin Rifa'ah. Yasribi bin Rifa'ah. Kemudian qala beliau mengatakan Aku pernah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku Kemudian aku perlihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anakku. Ketika aku perlihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, aku pun berkata, ini adalah Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidin membawa anak, kemudian dikasih tahu ini nak itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memakai dua jubah hijau, dua jubah hijau. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam telah beruban dan ubannya berwarna merah. Kemudian di sini Abu Rimsah mengatakan, aku pernah menemui Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang anakku. Beliau sallallahu Alaihi Wasallam saat itu memakai dua jubah hijau seperti izar. Jadi dua jubah hijau itu seperti izar pakaian bawah dan rida pakaian atas seperti orang yang umroh dua-duanya hijau maksud dari ucapan beliau hijau adalah hijau murni jadi dua-duanya hijau tidak bercampur dengan warna yang lain bisa jadi hijau kehitam-hitaman hijau bercampur dengan warna hitam berarti hitam hitam gelap ya seperti kain dari Yaman. Jadi eh, orang-orang eh, Yaman ya, di antara ciri khas kain mereka berwarna hijau kehitam-hitaman. Kemudian perkataan beliau juga rambut beliau telah beruban. Nah, disinilah sisi pendalilan hadis ini. Kan ceritanya tentang uban ban Nabi. Dan lafaz ini rambut beliau telah beruban. Lafaz ini mengandung beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi maksudnya adalah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki uban yang banyak. Saya melihat uban di rambut Rasul. Ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi uban Nabi banyak. Jika ini yang dimaksud, maka hal ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan. Bahwasanya ubat Nabi tidak tidak banyak. Berarti salah sudah. Kemungkinan kedua, bisa jadi pula yang dimaksud adalah adanya uban. Nah, berarti tidak tidak banyak. Jika demikian, maka hadis ini selaras dengan hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan sedikitnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dan ubannya berwarna merah. Apakah warna merah ini karena bekas disemir? dihina ataukah bekas diminyaki. Ada beberapa kemungkinan lagi, dua. Apakah warna merah uban beliau disebabkan semir atau disebabkan diminyaki? Kata si Abdul Razak, di antara hadis-hadis yang terdahulu, yang di depan yang terdahulu, yaitu hadis Jabir menguatkan pendapat kedua. Kenapa warna uban Nabi itu kemerah-merahan? Dikarenakan beliau memakai minyak. Jika Rasulullah meminyaki rambutnya, maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Jika beliau tidak meminyaki rambutnya, maka ubannya terlihat. Jadi tidak terlihat putih, tapi terlihat merah karena beliau kasih minyak rambut. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-44. Ini hadis terakhir. Nah, semoga sempat. Terakhir perkataan yang menarik dari Syekh Albani ketika Sidin sudah berumur tua. Nanti ceritanya menarik di sini. Yang keempat, hadis yang ke-44 Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala had berkata Imam Tirmizi haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Suraij ibnu Nu'man qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Simak ibnu Harbin qala qila li Jabir ibnu Samurah akana fi Rasulir rasulil akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'ratun fi mafriqi ra'sihi idza idza dahana warahun nadduhnu Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani. Ahmad bin Mani imam, seorang hafiz, seorang yang thiqah Abu Ja'far. Qala ja menceritakan kepada kami Suraij Ibn Nu'man. Ini yang ulun tidak temukan sedikit biografi beliau. Beliau mengatakan mengambil hadis ini dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah bin Dinar, Al-Imamul Qudwah, seorang imam panutan Syekhul Islam Abu Salamah Al-Basri, orang Basrah. An-Nahwiyu, ahli nahwu. Jadi kalau ada orang itu ulama itu ahli nahu maka diperinci, dijelaskan bahwasanya orang ini ahli nahu. Al-lughawi ahli bahasa. Jadi ada penyebutan khusus ya. Kalau ulama tersebut punya keahlian dari segi ilmu bahasa. Al-bazzaz tukang kain. Walau alam apakah beliau menjual kain atau membikin membikin kain. Kemudian An Simak Ibni Harbin dari Simak Ibnu Harbin. Simak bin Harbin bin Aus bin Khalid bin Nizar bin Muawiyah bin Harithah Seorang hafiz, seorang imam besar Abul Mughirah Az-Zuhli Qala Beliau mengatakan Kila li Jabir bin Samurah Jabir bin Samurah pernah ditanya Sahabat Rasul SAW Apakah rambut Rasulullah beruban? Dia menjawab Tidak banyak uban di rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya di tempat terbelahnya rambut beliau. Nah, jadi di tempat terbelah ya. Bukan di belakang ya, tapi di tempat belahan rambut beliau. Jika beliau menggunakan minyak rambut, maka uban-uban itu tersembunyi dalam minyak. Ya. Tidak terlihat. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak Penulis menutup bab ini dengan menyebutkan hadis ini yaitu hadis Jabir bin Samurah bahwa Simak bin Harb bertanya kepadanya, "Apakah rambut Rasulullah beruban?" Pertanyaan di sini tentang uban di rambut kepala, bukan uban di jenggot atau yang lainnya. Makanya beliau jawab rambut eh, uban Rasul di belahan tengah rambut beliau. Kepala dimutlakkan rambut kepala saja jadi apakah kepala Rasul itu beruban? Bukan kepalanya tapi rambutnya. Jika disebutkan ketiak, maka yang dimaksudkan adalah bulu ketiak. Jadi ini perumpamaan ya. Jadi di sini kan eh, sahabat Jabir mengatakan tidak ada di kepala Rasul. Bukan maksud kepala tapi rambutnya. Sama seperti disebutkan ketiak, yang dimaksudkan adalah bulu bulu ketiak. Dan bagian atas kemaluan maksudnya adalah bulu kemaluan. Godek maksudnya adalah rambut di godek. Dagu maksudnya bulu di dagu. Ini tentang bahasa Arab ya. Terkadang disebutkan anggota badan, tapi yang disebutkan bagian atasnya. Seperti di kepalanya ada uban, bukan batik kepala kepala ya kepala kulit bukan tapi rambutnya. Demikian seterusnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya bana umma la ta'khudz bilihyati wala bira'si. Hai putra ibuku, perkataan Nabi Musa kepada Nabi Harun, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kamu pegang kepalaku. Artinya Nabi Nabi Harun mengatakan, "Jangan kamu pegang jenggotku dan jangan pegang kepalaku." Kepala maksudnya apa? Rambut. Jangan dikacak rambut saya, jangan dikacak juga rambut saya. Kenapa? Karena ketika itu kaumnya Nabi Musa ketika ditinggal Nabi Musa ke apa? ke gunung Sur, mereka membuat patung anak sapi. Jadi yang disalahkan siapa? Nabi Harun. Jangan kacak janggut saya dan jangan kacak kepala saya. Kepala maksudnya adalah rambut. Jangan ditarik dong, itu maksudnya. Kemudian e, di sini ada yang bertanya tadi tabiin, apakah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban? Maksudnya apakah rambut kepala Rasulullah beruban? Maka Jabir menjawab, tidak banyak uban di rambut Rasulullah, hanya di tempat terbelahnya rambut beliau. Nah, tempat terbelahnya rambut adalah tengah-tengah kepala. Saleh bermimpi Nabi. <laughs> Sekalinya jang apa ubannya di belakang. Nah, itu bukan Nabi berarti. Nabi di belah tengah sidin. Kemudian makna dari kalimat ini sangat pas dengan perkataan Anas yang terdahulu karena ubannya hanya di anfakot. Anfakot itu di ini di bawah bibir dan di sudghain godek dan sedikit di kepalanya. Sedikit di kepalanya kan umum. Umum. Kita kan tahu di mana di mana tempat letak lebih spesifik uban Nabi. Di hadis ini disebutkan bahwasanya di belah tengah rambut beliau. Faidah satu. Kata Syekh Abdul Razak, ada beberapa faidah yang dua faidah yang beliau sebutkan. Pertama, menyebutkan ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki uban di rambut kepala beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau kadang-kadang membuka rambut kepalanya. Kalau kita misalnya buku piah terus di rumah buku piah juga kada juga. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membuka rambut kepala beliau. Bahkan membuka rambut kepala ini hukumnya wajib. Misalnya bagi seseorang yang hendak mengusap kepala ketika berwudu. Bahkan hukumnya bisa wajib kalau kita ingin mengusap kepala ketika berwudu. Mengusap kepala ketika berwudu harus semuanya. Dan tidak mungkin kita sampai kalau ada sesuatu yang menutupi kepala kita. Karena hal yang menjadi pelengkap amalan wajib, maka hukumnya juga wajib. Dikarenakan kita wajib menyapu semua rambut di atas kepala, maka wajib juga dihilangkan penutup di atas kepala. Demikian pula ketika seseorang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu saat sedang ihram. Tidak boleh dia menutup kepalanya dengan kain. Walaupun kepanasan, kepanasan ditutup dengan kain, anak benawang juga tidak tidak boleh. Faedah yang pertama, faedah yang kedua, Uban adalah peringatan bagi orang yang beruban dan sebagai tanda dekatnya ajalnya. <laughs> Ini agak horor ya. Bahwasanya uban itu adalah seperti peringatan bahwa dekat dengan ajalnya. Seorang penyair menandungkan syairnya. Seperti Imam Syafi'i ya. Sebelum beliau belajar fikih, beliau ahli dalam ilmu bahasa syair. Makanya beliau pergi ke kabilah Huzail yang ada di Mekah. Karena itu adalah kabilah suku Baduy, sedangkan suku Baduy itu masih murni bahasa Arabnya, masih murni kefasihannya. Kata pujangga, "Ala famhat linafsika qabla mautin, fa inna syaibatam hidul himam." وقد جد الرحيل فكن مجدا بحط الرحل في دار المقام Dulu kita kalau membaca syair itu ada ada nadanya, ada tartilnya. Jadi ada ilmunya menimbang menimbang syair. Namanya ilmu arut. Jadi ada wazan mustafilun, mustafilun, mustafilun. Faulun, faulun, faulun. Kalau kita salah meng, salah menghafal bait syairnya, nadanya itu rusak. Contoh misalnya Alfiyah Ibnu Malik. Kita menghafal dengan tartil. Contoh haka hurufal jarri wah yamin ila hatta khola hasya'ada fi an ala. Kalau kita salah hurufnya itu kadang berantakan nadanya. Jadi kalau kita menghafal bait syair nahu, bait syair hadis, kadang di pondok tuh ada nadanya. Jadi kalau salah nadanya berarti salah salah hurufnya. Ketahuilah hendaknya engkau mempersiapkan dirimu sendiri sebelum kematian. Karena sesungguhnya uban itu adalah pengantar demam dalam artian pengantar kematian. Rombongan perjalanan benar-benar bersemangat, maka jadilah orang yang bersemangat juga dengan cara berjalan cepat untuk ke negeri abadi, yaitu negeri akhirat. Kemudian ditutup dengan doa kata Syekh Abdul Razak, kita memohon kepada Allah agar kita bisa beramal yang baik dan mendapatkan husnul khotimah. Amin. Nah, ini ulun cepati saja. Bacakan hadis-hadis tentang eh, apa? Tentang orang-orang yang sudah berumur. Hadis yang pertama Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nufai bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi saw alaihi wasallam ditanyakan ayyun nasi khairun manusia apa yang paling baik maka Rasul menjawab mantala umruhu wa hasuna amaluh orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya kemudian Nabi ditanya sebaliknya manusia apa yang paling buruk maka Nabi menjawab mantala umruhu wasa'a amaluh orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Suyuti yang beliau hasankan dan disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan asalahu." Qila, "Wa ma asalahu?" Qala yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautih Thumma yaqbiduhu alaihi Subhanallah isinya nih Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan, maka Allah akan mengasalnya, asalahu. Kemudian sahabat bertanya, apa makna asalahu? Maka Rasul menjawab, ketika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan memberikan yaftahullahu lahu amalan solihan qabla mautih thumma yakbiduhu alaihi. Allah membukakan untuknya amal soleh dia mengerjakan amal soleh sebelum matinya. Kemudian Allah cabut nyawanya ketika beramal soleh tadi. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan dia taufik untuk beramal soleh, kemudian Allah cabut dia ketika beramal soleh. Mudah-mudahan kita kaitulah. <laughs> Amin. Kemudian lagi hadis yang terakhir di Sahih Bukhari dan Muslim Rasul mengatakan innamal a'mal khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung amalan terakhirnya. Nah, ini ada perkataan yang menarik dari Syekh Albani rahimahullahu taala yang disebutkan di kitab Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatil Mulqah yang ditulis oleh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Ketika Syekh Albani di penghujung usia beliau dan beliau Ketika itu menjelaskan tentang hadis dari sahabat Abu Hurairah, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Hadis yang Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit dari mereka yang melewati umur demikian. Jadi yang 70 tahun ke atas itu sedikit. Nah, ketika beliau kemudian beliau mengutip perkataan Ibnu Arafah. Kata Ibnu Arafah, "Dan saya termasuk yang sedikit tadi." Berarti umur Sidin panjang. Kemudian Syekh Albani juga mengatakan, "Wa ana aidun min dzalikal aqal." Dan saya juga sedikit dari orang yang melebihi umur 70. Kata beliau, "Faqad jawaztur rabi'ata wathamanin sa'ilan al-Maula subhanahu wa ta'ala an akuna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh." Ujar beliau, "Dan sungguh umur saya melewati 84 tahun." Umur beliau ketika itu 84 tahun dan beliau meminta kepada Allah untuk menjadikan beliau orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Lalu ujar beliau, "Wa ma'dzalika fa inni akadu al mauta lamma al muslimin al inhiraf 'anid din waz dhul alladhi nazala bihim hatta al-adhillin." Ujar Sidin, disertai yang demikian, sungguh saya dekat ha, sungguh saya hampir bercita-cita hendak mati. Saya ingin mati. Hampir saya menginginkan kematian. Kenapa? Ketika saya melihat kaum muslimin tertimpa fitnah berupa penyimpangan dari agama dan kehinaan. Rasa banyak orang sudah menyimpang, anak mati aja sudah jasidin. Hampir bercita-cita seperti seperti itu. Tapi ujar beliau, walakin hasya an atamanna. Tetapi tidaklah saya bercita-cita yang demikian. Dan hadis Anas senantiasa di depanku semenjak saya kecil, semenjak saya saya kecil. Dan tidaklah untukku kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh nabiku. Nabi berdoa yaitu nah iya. iya. Di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi kan beliau hampir ingin bercita-cita hendak mati aja sudah karena sudah banyak orang menyimpang. Tapi kata beliau, saya tidak demikian. Kenapa? Karena saya ingat hadis Anas semenjak saya kecil, yaitu doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, Hidupkan saya selama hidup saya baik untuk saya. Dan matikan saya apabila mati yang terbaik untuk saya. Ulun-ulang. Ya Allah, hidupkanlah saya selama kehidupan baik untuk saya. Dan matikan saya jika kematian yang baik untuk saya. Kalau hidup saya ini yang paling baik, yang terbaik maka hidupkan. Tapi kalau ternyata wafat saya itu yang lebih baik maka wafatkan saya. Dan juga beliau berdoa kepada Allah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa waritha minna. Dan juga saya berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan kepada saya, wahai Allah, berikanlah saya nikmat dengan pendengaran-pendengaran saya dan mata dan penglihatan-penglihatan saya dan kekuatan saya selama engkau menghidupkan kami. Ulun-ulang. Ya Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan dengan pendengaran-pendengaran kami dan pandangan-pandangan kami dan kekuatan kami selama engkau menghidupkan kami. Dan jadikanlah yang demikian adalah warisan untuk kami. Artinya doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikanlah kenikmatan yang ada di dalam pendengaran kami, mata kami, kekuatan kami selama kami masih hidup. Kenikmatan yang paling agung, yang paling besar terhadap anggota badan adalah dengan menggunakannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat, mendengar hadis, mendengar ilmu dan yang lainnya. Ujar Sidin, "Waqad tafaddala subhanahu fastajaba wa matta'ani bikulli dzalik." dan sungguh Allah memberikan karunia dan mengabulkan dan memberikan nikmat dengan semua itu. Faha ana la azalu abhathu wa haqqiku wa aktubu binasyatin qalla mathiluhu. Ujar beliau, dan sungguh Allah sudah mengabulkan permintaan saya. Maka inilah saya, saya senantiasa mencari ilmu, meneliti ilmu, menulis ilmu dengan semangat yang sedikit orang yang seperti saya dan saya sholat sholat sunat berdiri dan saya mengendarai mobil dengan apa dengan tanpa bantuan orang lain binapsi dengan diri saya sendiri dengan jarak yang sangat jauh saya mengatakan ini adalah minbab wa amma bini mati robbika fahadith dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena Allah mengabulkan doa beliau, pendengaran beliau, penglihatan beliau, anggota tubuh beliau, kekuatan beliau. Beliau senantiasa mencari ilmu, meneliti ilmu, menulis kitab dengan dengan semangat. Sampai-sampai beliau safar dengan mobil dalam rangka mencari ilmu, mengajar dengan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Rajian minal maula subhanahu wa ta'ala an yazidani min fadlih fayaj'alu dzalika kullahu alwaritha minni dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menambahkan untukku dari karunia-Nya dan menjadikan aku semuanya warisan untukku. Jadi beliau tidak meminta warisan berupa dunia, tapi warisan berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada kepada beliau berupa ilmu. Wan yatawaffani musliman ala sunnah. Dan semoga Allah mewafatkan saya dalam keadaan muslim di atas sunnah. Allati nadharat laha hayati dakwatan wa kitabatan. Yang mana saya meninggalkan kehidupan saya dalam rangka berdakwah dan menulis. Jadi beliau mengharapkan ketika beliau meninggal beliau senantiasa dalam keadaan berdakwah dan menulis. Wa yulhiquni bisyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah menghubungkan saya, menggabungkan saya bersama orang yang mati syahid, orang-orang saleh dan orang yang baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan di bab terakhir tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan perkataan Syekh Albani yang mana intinya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di umur 84 tahun. Kemudian juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kenikmatan berupa kenikmatan anggota badan seperti mata, telinga dan kekuatan beliau untuk beliau gunakan dalam hal ibadah dan dalam hal menulis atau menyebarkan atau berdakwah untuk umat untuk umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca hadis yang terakhir tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Agak lewat itu waktunya, tapi kata Bapak. Allah kita sambung di pertemuan berikutnya masih seputar apa namanya? seputar rambut tapi tentang Rasulullah menyemir uban beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.